Pagi, Bu Asi. Ya, Ibu. Pagi. Silahkan, Ibu. Rasa eh, dari kubu Kopel terlalu khawatir kalau dia akan kalah ya. Sehingga dia dengan berbagai cara dia eh, menghembuskan segala hal yang jelek yang gak pantas sebenarnya ya untuk dia lakukan. Dia, dia dengan kubunya itu ketakutan nanti tidak kor bisa korupsi lagi jadi dia dan dia juga takut akan kalah sehingga dia berbagai cara dia jalankan jadi kalau dia eh, waktu periode dia dia bagus kenapa dia takut gitu begitu dia khawatirnya ya itu aja Bu Oke, terima kasih Bu Ati Pak Santoso selamat pagi Ya selamat pagi Pak Steven Silahkan Ya kemarin debatnya cukup seru di Metro TV、uh -huh. Jadi uh-huh. kita lihat bahwa memang Poco ini sudah ketakutan bakal kalah ya Di kita lihat dia bakal kalah pasti kalah Jadi kita dukung untuk Jakarta Baru kita pilih Jokowi dan Basuki Alasannya karena dia lebih, lebih kelihatan lebih bersih lah awalnya Tapi kita berharap dia bisa menjaga kebersihan tersebut Sampai nanti dia kepilih jadi gubernur dan seterusnya Terima kasih Ya 633 9160 kami berikan kesempatan bagi Anda mitra bisnis yang juga ingin berkomentar Pak Haji Sumoro Ya, saya memilih Jokowi dan Ahok dengan pertimbangan dia sudah dinilai dikenal jujur dan ada prestasi. Udah jujur ya semuanya pasti beres. Terima kasih. Ya. Pak Hendry Halo, selamat pagi. Silahkan. Ya, kalau saya mau kasih opini, pertama kalau kita lihat Fauzi Bowo ini sudah cukup lama menjabat Baik dari sebelum dia jadi gubernur Sampai dia jadi gubernur Cuman kita lihat eh, perkembangan Jakarta sendiri Apa ya Nggak terlalu kita rasakan lah Dan kita berharap Pemimpin baru Jakarta nanti Yaitu Jokowi dan Ahok Bisa memberikan warna baru eh, Dalam apa namanya pembangunan Jakarta pada umumnya gitu ya. Dan harapan saya juga kepada Jokowi Ahok untuk menciptakan eh, pemerintahan yang bersih ya, seperti semboyan mereka gitu ya. Itu aja mungkin. Oke, terima kasih. Pak Ido. Halo, Pak Pagi. Silakan Pak Ido. Kalau menurut saya tergantung pilihan eh, rakyat Jakarta ya. Memang tuanya ada plus minusnya memang di bidangnya kita akui memang nah, cuma dia itu kurang berani gitu aja maksudnya itu selama ini programnya memang berjalannya kurang memang akhir-akhir ini banyak menunjukkan program-program ingin dijalankan seperti MRT, jalan dan sebagainya eh, yang kedua yang Pak Jokowi itu juga terkait-kaitnya bagus pendekatan masyarakat yang biasanya kelas menengah ke bawah eh, ya itu memang ada cuma eh, di Jakarta ini juga lebih kompleks nggak seperti di Solo itu dengan Jawa pendekatannya ya lebih halus kalau di Jakarta itu belum tentu pendekatan halus itu mudah nah, karena banyak dari suku di Indonesia nah ini menurut saya ya dua-duanya tetap penyataan ya nanti yang menang siapa menurut saya harus uh, baik uh, maksudnya untuk Jakarta sebenarnya jadi tidak eh, melihat mana berat kemana cuma itu semua pilihan kalau udah dipilih itu ya didukung gitu aja terima kasih. Oke、okay. Pak Gunawan. Ya, kalau menurut saya sebenarnya kalau dalam pertandingan ini kedua belah pihak itu bukan saling menunjukkan isu sara ya. Itu sangat tidak baik. Kita lihat aja di negara-negara yang sudah maju, mereka itu bukan menunjukkan isu saranya, tapi tunjukkan pertandingan di bidang programnya. Siapa yang lebih masuk akal? Nah, sekarang saya kasih contoh di Jakarta ini busway memang mungkin ada positifnya tapi itu ngambil jalan umum notabene sebenarnya pengendara itu sudah bayar pajak kok malah jalanannya dipersempit kenapa dia nggak bikin monorel atau MRT loh kalau Singapura itu kota negara yang kecil begitu dibandingin Jakarta kok orang sana mampu apa di Jakarta ini banyak korupsinya sehingga bikin monorel dan MRT aja nggak punya uang saya sungguh bingung melihat kita ini sekarang Kok yang negara yang begitu kecil kok bisa infrastrukturnya begitu baik? Jakarta yang punya potensi yang jauh lebih besar kok kita berantakan infrastrukturnya. Coba kita lihat aja dari situ. Kita benahi semua yang ini. Bukan kita menonjolkan isu sara. Itu sangat primitif kalau menurut saya. Dan negara maupun kota maupun provinsi, kalau kita selalu menonjolkan isu sara, bukan menonjol program dan eh, itu tidak bisa maju. Ya, Pak Gunawan, terima kasih. Pak Chandra? Oke, uh, saya pengen komentar permasalahan banyak ya. Nah, saya lihat di kemarin di metro itu, salah satunya itu permasalahan busway itu dibilang studi dibanding di bawah kota. Sebenarnya saya rasa itu studi dibanding di bawah kota, nggak sampai di bawah kota. Kita lihat di Bangkok aja MRT lebih bagus, padahal Bangkok sama katakannya sama kita. Itu yang pertama. Kedua, masalah pencitraan. Saya malah lebih sering lihat di jalan itu ditempelin masalah terima kasih Pak Gubernur itu sangat lucu menurut saya gitu saya bisa ngelihat di salah satunya di jalan di dekat mall Taman Anggrek itu malah trotoarnya dihancurin gitu buat mobil itu kan sangat kontras jadinya terima kasih Pak Gubernur dari mana ketiga itu kalau kita bisa lihat di mall itu Jakarta membuang banyak uang gitu dia malah ngejual gambar dari satu sisi Foke malah bilang gubernur eh, sorry, calon gubernur seperti Jokowi ngejual gambar apa nggak kebalik nih omongan Malah mereka yang ngejual gambar di mall ngejual program-program MRT dan lain-lainnya yang cuma gambar aja ya itu aja terima kasih Bu Titi wah um, ini mbak selamat pagi mbak pagi silahkan ibu uh, kalau yang pertama itu kan uh, dilihat dari mata hati rakyat ya banyak kekecewaan yang sudah dilaksanakan. Kalau yang kedua, itu satu hal yang eh, beda, tapi seperti memilih kucing dalam karung. Jadi dua-duanya satu pertanyaan luar biasa, uh, perbedaannya juga luar biasa seperti eh, hitam dan putih gitu ya. Tapi kan kalau kita disuruh melihat yang terbaik itu tidak mungkin mbak kalau di eh, Indonesia apalagi Jakarta jadi kalau saya rahasia dong sama pilih yang mana terima <laughs> kasih mbak <laughs> Pak Taraki, selamat pagi. Pak Taraki ini. Ya, silakan. Selamat pagi. Kalau Pak Poke itu bagus di lima tahun terakhir ini, kenapa dia harus takut? Ya, gak usah takut Pak, kalau yang bagus pasti dibeli rakyat. Itu aja Bu, terima kasih. Oke. Ya, bagaimana Anda melihat dinamika putaran kedua untuk pilkada DKI Jakarta dan Siapa menurut Anda yang akan menang? Sebutkan juga alasan ya. Silakan masih ada waktu untuk Anda yang juga ingin beropini dalam bisnismen Opinion pagi ini. Line telepon yang kami buka adalah 6339160. Semalam warga Jakarta dan kita semua sudah menyaksikan bagaimana uh, debat antara uh, dua pasangan ini di sebuah media dan rasanya sudah banyak yang kemudian bisa menyimpulkan selain uh, apa yang kita amati selama ini. Nah, menurut Anda bagaimana dinamika putaran kedua dan siapa menurut Anda yang akan menang? Rasanya sebut ya. Pasangan selamat pagi. Halo, selamat pagi. Silahkan pasangan. Karena pertanyaannya yang menang, yang menang Jokowi 70-30. Ya, 70-30 itu. Hmm. Jadi alasannya kita lihat programnya Jokowi ini elegan sekali tidak terlalu mercusuar sederhana mudah dan bisa dilaksanakan sistematis tidak ada cara-caranya dari cara mengucap cara berbuat, cara bertindak itu itu sudah menunjukkan seperti itu dia keseharian jadi jelas dong dia terima ya jelas Pak Doni selamat pagi ya selamat pagi Silakan. Saya hanya ingin mengomentari debat semalam. Sepertinya Pak Foke sama Pak Nara itu kada kehabisan akal. Pak Foke mempertanyakan pada Pak Jokowi, kenapa sekarang jadi gubernur di Jakarta. Sedangkan Pak Nara mempertanyakan kepada Pak Basuki, kok pindah-pindah. Jadi sudah sangat tidak bermutu, seperti kehabisan akal, bukannya program yang dipertanyakan, tetapi lebih menjurus kepada menyerang pribadi. Ya, demikian pendapat saya. Pak Jimmy, selamat pagi. Pagi. silahkan Pak. Saya rasa kita semua uh, sebagian besar bangsa kita sudah pinter, sudah bisa lihat dan lebih terbuka matanya. Internet sekarang, wifi begitu mudahnya. Kita bisa lihat bermacam-macam yang bisa meningkatkan nalar, daya nalar kita. Termasuk apa yang kita lihat semalam di TV, sangat jelas bahwa eh, grupnya Foke itu dia seperti tidak menguasai teknis. Yang dia pikirkan hanya menghajar lawannya dengan dengan isu-isu tadi SARA dan lain-lain. Dan sebaliknya, kubunya uh, nomor tiga, mereka berusaha mereka berusaha keras dari sebelum acara mereka sudah eh, mendapatkan data lapangan, data teknis jadi sebelum, sebelum ditempatkan, sebelum menang mereka sudah kerja dulu kebalikannya, ya kembali lagi ya ke grup satu itu mereka tidak lakukan apa-apa jadi yang mereka lakukan hanya bisa kita hajar lawan dengan senjata tapi kalau yang pihak nomor tiga kita coba menangkan pemilu ini dengan kita punya kompatibilitas jadi saya yakin kubu tiga menang karena bangsa Indonesia sudah maju. Terima kasih. Terima kasih Pak Jimmy Buati, selamat pagi. Pagi. Hmm, kalau saya pribadi pilih Jokowi karena untuk pengalaman mungkin Pak Fauzi lebih berpengalaman. Tapi aku lebih pilih jujur. Kalau pinter gak jujur itu apa? Kan saya rasa Jokowi cukup bijaksana dan jujur menurut saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Wati. Pak Andre Yahya, selamat pagi. Ya, selamat pagi Pak FM. Yes. Ya, kalau saya berbeda dengan eh, yang masuk tadi ya. Memang semuanya kalau lagi mau nyalon begitu pinter sekali apalagi digembar-gemborkan yang namanya Jokowi adalah wali kota nomor satu itu bisa dibeli dan yang namanya Poke itu memang sebenarnya seorang konseptor yang sangat baik tapi dia bukan seorang leader sehingga apa yang dihasilkan untuk Jakarta ini tidak perlu seolah-olah sampai gitu kepada eh, masyarakatnya padahal keberhasilan dia sangat luar biasa loh Walaupun saya terus terang sebagai warga DKI nggak dapat hak pilih sudah dua, sudah dua kali pilgada ini, saya urus juga belum dapat. Jadi saya kayaknya tidak ada yang bisa pilih, tapi saya tetap milih Foke dan buat saya Foke harus menang. Karena kalau Jokowi menang, Indonesia apa Jakarta tidak akan berubah apa-apa. Terima kasih. Terima kasih Pak Andre. Pak Rio selamat pagi. Iya pagi Mbak, saya Rio Simbolan. Pendapat saya sih mengenai Jokowi. Monitor radio boleh dikecilkan dulu Pak Rio Simbolan supaya tidak feedback. Iya. Saya sih bilang, kalau Ya silakan. Saya sih bilang ya yang udah lama, yang udah terlihat nggak mampu, mau alasannya masih proses kayak masih enggak, saya bilang sih nggak mampu gitu. Kalau saya ngelihat si Jokowi ya mendingan saya ngarepin sesuatu yang memang masih titik-titik ini bisa atau tidak gitu tapi tetap ada harapan 50 gitu tapi kalau ke poke ya kan udah nggak mampu ya udahlah yang penting sih saya sih pikir ya awal jiwa muda saya sih eh, mudah nih pilih, ya, pilih yang bisa bakal ada kemungkinan berubah gitu jadi saya pilih si Jokowi ya mbak baik terima kasih Pak Rio Simbolon Pak Yos selamat pagi Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak Yos silahkan Iya kalau kita amati cara-cara dari Foke waktu kampanye dengan timnya Itu menandakan bahwa pihak mereka itu pelurunya sudah habis banyak Sehingga cara menjawabnya pun sangat lucu Apa aja sih seorang gubernur ntar gue cabut lu KTP-nya Ntar gue usir lu dari DKI Terima kasih Terima kasih Pak Yos Pak Budi selamat pagi Iya mungkin kalau misalkan saya pilih Jokowi, masalah banjir dan kemacetan tidak selesai dalam waktu singkat. Tetapi ada satu yang akan sangat berubah di Jakarta, khususnya di Indonesia, yaitu APBD akan terbuka untuk terus-menerus. Karena nggak mungkin kan kalau lima tahun pemerintahan Jokowi APBD dibuka, kemudian penerusnya lima tahun ke depan menutup kembali tidak terbuka APBD-nya. Thank you. Baik, terima kasih Pak Budi. Pak Yanto, selamat pagi. Selamat pagi Pak M. Yes, komentar Anda Pak. Bu, menurut saya, kita ini negara sudah demokratis. Saya semakin dewasa harus jeli. Yang namanya Pak Foke sudah hampir 20 tahun di birokrat. Harusnya dia lebih tahu. Kondisi sekarang di Jakarta kan macetnya masih makin semberautan. Di setiap perapatan itu ada penyempitan jalan, jembatan sempit, tidak pernah diperlebarnya Harusnya jembatan itu apa sih susahnya untuk memperlebar jembatan agar? Pak Yanto, tampaknya terputus karena sinyal kurang bagus ya. Pak Wahyu, selamat pagi. Selamat pagi. Silahkan komentarnya. Uh, Mbak, saya mau kasih komentar gini aja. Saya sih nggak tahu yang menang siapa ya, yang bisa ngeramal. <laughs> Ya. Cuma, ya. nah, yang dilakukan sekarang, salah satu contohnya Bapak ya busway itu selalu dipaksakan menurut saya jalan dua-dua jalur diambil sampai jalur bukan tambah benar tambah macet ya, bahasanya lewat jalur-jalur biasa juga akhirnya penumpang nunggu bahasanya ikut-ikut macet juga jadi itu menurut saya proyek mubajir gitu loh jadi kalau sesuatu yang dipakai untuk gubernur yang akan datang untuk TV itu masukkan aja jadi sesuatu yang tidak mungkin jangan dipaksakan jadi harus kreatif lah gitu loh ya terima kasih mbak terima kasih Pak Wahyu Pak Edi selamat pagi selamat pagi mbak uh, Pak Foke ini udah hampir sepertiga abad di Jakarta 2007 kami memilih dia dengan harapan membuat suatu perubahan ternyata apa kenyataan perubahan yang kami harapkan sebagai profesional tidak terlihat, malah Jakarta semakin semraut. Tak lima tahun dia memimpin Jakarta sebagai gubernur, tidak ada sedikit pun saya lihat progres. Maaf kalau bisa saya pinjam kata-kata dari Amin Rais, rapornya Foke itu seluruhnya merah. Tidak ada yang bisa saya banggakan. Tapi dari sisi hartanya, 22 bulan terakhir dia dapat duit 630 juta. Sementara take home pay-nya hanya sekitar 80 juta. Bagaimana ini bisa terjadi? Berbulan dapat 630 juta, sementara THOMP hanya 90, 80 sampai 90. Ini di luar kepatutan. Jadi saya pikir inilah saya sampaikan ke Bang Foke, saya dulu memilih Anda 2007, sekarang Foke sampai di sini. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi Pak Edison, penelpon terakhir ya Bapak Billy, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Siapapun menang, yang penting damai. Cuma saya punya mau kasih catatan orang yang dukung yang namanya Jokowi itu ingat belakangnya siapa saya cuma mau tanya waktu 98 itu kejadian siapa yang di belakang itu tolonglah itu dipikirkan Foka betul dia sudah lama di birokrasi tidak, mengal, tidak bikin apa-apa jadi kalau saya bilang ya golput aja lah lebih bagus dua-duanya jelek terima kasih selamat siang silakan biasanya ya, tentang menjabat waktu dulu lima tahun lalu dipilih seperti malaikat sekarang sudah dipilih meleset jadi saya pikir bahwa yang diakui dunia aja lah kita pilih meskipun nanti kita juga masih meraba-raba akan kemana tapi Jakarta perlu pembaruan daripada sekarang ini eh, seperti jalan di tempat dari era Sutioso di mana eh, pendidikan katanya gratis satu sampai dua belas tahun tapi itu sekolah Kartini yang gratis betul-betul gratis di pinggir rel digusur terus karena pembela rakyat terima kasih yang silakan Pak saya pikir lebih baik kita pilih yang belum pasti tapi dia sudah punya sudah pernah mengukir reputasi meskipun bukan di Jakarta daripada kita pilih yang sudah pasti sudah menjabat lima tahun tapi tidak ada yang dilakukan terima kasih terima kasih Pak Irawan Pak Adi selamat siang silakan Pak Adi oh terputus yang Pak Dedi ya silakan ya saya rasa perlu banyak perubahan sih selama ini Jakarta ini nggak ada yang berubah sama sekali dari mulai gubernur-gubernur yang lalu juga nggak ada perubahan yang signifikan tapi itu saja saya rasa perlu adanya orang-orang seperti Ali seperti contohnya tokoh Ali Sadikin seperti itu yang bisa berubah Jakarta ini lebih baik daripada nggak ada sama sekali itu saja sih Terima kasih. Dan yang terakhir Ibu Wati. Selamat siang, silakan. kalau pribadi saya pilih Jokowi karena saya ingin ada perubahan. Dan e, memang untuk pengalaman mungkin ya, mungkin e, Pak Fauzi lebih berpengalaman. Tapi saya pilih yang jujur aja deh. Kalau pengalaman, kalau kalau pintar nggak jujur itu apa? Eh, Makasih.